Sebelumnya mohon maaf bahwa Al-Ustaz Al-Fadil Afifi Abdul Wadud malam hari ini tidak bisa menyertai jamaah sekalian karena beliau sedang uh, ke umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Kita akan sedikit menyampaikan mengenai adabu muasyaratil ikhwan yaitu etika berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Ya etika berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman Al-akhillau yawma idim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin Bahwa kekasih ataupun orang yang saling mengasihi, menyayangi antara satu dengan yang lainnya pada hari itu akan menjadi saling permusuhan. Ya orang-orang yang ketika di dunia saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya maka pada hari kiamat nanti akan menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya akan saling permusuhan. Lebih-lebih lagi adalah para syaitan yang sekarang ini menjadi imam bagi sebagian manusia di dunia ini pun maka syaitan nanti di yaumil kiamah akan berlepas diri tidak akan mengakui eh, orang-orang uh, orang -orang yang tatkala di dunia menjadikan dirinya menjadikan syaitan itu sebagai sesembahannya demikian juga kita melihat di dunia ini banyak sekali orang-orang yang berteman berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya ketika motifnya adalah motif-motif dunia ketika motifnya adalah motif-motif dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan dan yang semacamnya meskipun di dunia sangat erat, sangat harmonis di hubungan pertemanannya antara satu dengan yang lainnya saling berangkulan, saling merasakan uh, susah payahnya di dalam menjalankan berbagai macam cita-citanya. Namun dia memiliki amah nanti mereka akan menjadi musuh, ya akan menjadi musuh. Maka ini sebagai peringatan bagi kita di dunia ini betapa tatkala saat-saat ini yang sedang anget-angetnya ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekatnya, sebagai orang-orang yang dikasihinya dalam rangka untuk mengais uh, dunia yang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat murah, sangat remeh. Ini pun nanti dia memiliki amah mereka akan menjadi musuh, ya akan menjadi musuh. Siapakah orang yang tatkala di dunia ini saling berteman? dan pertemanannya, kasih sayangnya eh, akan abadi ila kiamis saah yaitu orang-orang yang bertakwa, ya orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa satu dengan yang lainnya nanti tetap akan menjadi berteman. Nah, oleh karenanya ini pun menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang e, kita melihat dewasa ini kaum muslimin apalagi di Indonesia ini sedang memang diupayakan untuk dikotak-kotakkan ya, untuk dikotak-kotakkan. Sebagaimana pakaian yang juga dipakai oleh yang mengkotak-kotak ya. Jadi Indonesia ini sedang dikotak-kotak. Nah, ini menjadikan sebab antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan yang kurang harmonis. Entah mungkin beda partai, entah mungkin beda lokasi tempat tinggalnya Entah mungkin beda organisasi Entah mungkin beda e, tingkatan pekerjaan Dan yang lainnya Perbedaan-perbedaan yang sangat banyak Yang ini seharusnya tidaklah menjadikan kita sesama kaum muslimin itu kemudian Menjadi terkotak-kotak tidak menjadi saling acuh tak acuh antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kitalah yang nanti insyaallah taala sampai hari kiamat itu akan tetap memiliki kasih sayang, akan memiliki uh, kecintaan. Namun memang bahwa yang namanya kecintaan itu tidaklah bisa sama, ya tidaklah bisa sama antara seseorang mencintai satu orang dengan seseorang yang mencintai orang lain. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika ditanya oleh sebagian sahabatnya, Wahai Rasulullah Siapakah orang yang paling kau cintai Maka beliau mengatakan As-siddiq itu Abu Bakar radhiyallahu taala Maksud kami bukan itu, yang perempuan. Maka beliau mengatakan Khotijah bintu Khwailid Maksud saya yang masih hidup. Ini para sahabat apa namanya memperjelas seorang perempuan yang paling aku cintai dewasa ini adalah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Itu maksudnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian yang namanya kecintaan memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau uh, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah cinta ini beliau mengatakan ya Allah untuk masalah pembagian-pembagian yang sifatnya materi saya insya Allah bisa adil. Namun dalam masalah hati saya tidak memiliki kekuasaan atasnya. Engkaulah dat yang muqallibal kulub, dat yang membolak-balikkan hati. Nah, ketika kasih sayang kecintaan ini pun bertingkat-tingkat ya, mulai di dunia yang ini sangat erat kaitannya dengan uh, kecintaan nanti di memiliki kiamah ketika masing-masing kita menetapi apa yang menjadi faktornya yaitu ketakwaan, maka dia memiliki amah pun juga nanti bertingkat-tingkat yang namanya kasih sayang ataupun kecintaan tersebut. Tentulah antara satu orang dengan orang lainnya tidaklah sama. Maka di sana nanti ada orang yang paling bertakwa, Rasulullah ya, beliau memiliki beberapa orang yang sangat dicintai mulai sejak di dunia karena ketakwaannya, maka dia memiliki amah pun nanti mereka adalah orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk mulai memperkuat persaudaraan kita kaum muslimin eh, sesuai dengan ketakwaan mereka. Kita bangun kecintaan kita dengan saudara kaum muslimin sesuai dengan ketakwaan mereka. Yang pertama unsur takwa jelas adalah keislaman. Ini adalah keislaman karena tanpa adanya Islam eh, amal baik sebanyak apapun dan sebesar apapun maka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam maka seluruh amal soleh yang dia lakukan ataupun amal baik yang telah dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah dan kelak dia memiliki kiamah dia akan menjadi orang yang merugi. Maka keislaman merupakan model utama dan pertama kita untuk bisa memberikan kasih sayang yang kita miliki kepada mereka. Artinya ketika kita melihat ada orang muslim itu adalah saudara kita. Ya, saudara kita semakin e, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka seharusnya semakin besar pula kecintaan kita yang kita berikan kepada mereka. Semakin besar kemaksiatannya maka tentulah kecintaan yang kita berikan kepada mereka akan semakin berkurang. Namun kaidah dasarnya bahwa dengan sesama kaum muslimin kita harus saling mencintai selama e, keislaman mereka belumlah batal. Ya, selama keislaman mereka masih tetap ada pada dirinya. Kecuali kalau keislamannya sudah batal, ya seperti uh, orang Syiah Rafidhah misalnya, maka hilanglah kewajiban kita untuk mencintai mereka. Yang terkadang uh, fenomena yang kita lihat sekarang ini terkadang memang apa ya, satu hal yang ironi begitu. Eh, sama-sama jamaah di satu masjid Terkadang di antara kita karena sebab ya kotak-kotak tadi itu mungkin beda organisasi, mungkin beda partai, mungkin beda kampus. Ya. Wah dia UNY, saya kan UGM gitu misalnya. Wah dia cuma UIN, saya UGM beda lah. Eh, kemudian senyum pun sulit untuk kita lemparkan, padahal dia sesama kaum muslimin. Maka tidaklah demikian seharusnya, karena sesungguhnya nanti yang uh, akan abadi kecintaannya kasih sayangnya ilayah milkyam adalah orang-orang yang saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rajulu ala dini khalilih yang ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu sangat terpengaruh sangat bergantung dengan agama teman dekatnya dengan agama sahabat karibnya oleh karenanya hendaklah salah seorang di antara kalian betul-betul memperhatikan siapakah orang yang hendak dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi eh, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam eh, Al-Bani rahimahullah taala beliau menyatakan hadis yang hasan. Beberapa etika berikutnya terkait dengan masalah muasyarah al-ikhwan yaitu interaksi dengan sama kaum muslimin. Yang pertama eh, satu hal yang mutlak untuk kita satu hal yang mutlak untuk kita lakukan dalam hal perteman yaitu kita mencari orang yang baik. Ya, orang yang baik. Yang baik agamanya Yang baik akhlaknya Ini orang yang tidak kita jadikan sebagai Teman dekat Hadis ini bukan berarti kemudian Kalau kepada orang-orang yang tidak baik akhlaknya Agamanya Atau bahkan kepada orang kafir Kemudian kita diperintahkan untuk anarkis Bukan Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah Orang yang tidak dijadikan sebagai teman dekatnya Karena eh, khullah Kata saya Soleh bin Usaimin Rahimullah ta'ala Ini memiliki tingkat yang lebih tinggi ketimbang mawaddah ya Ataupun mahabbah Jadi khullah itu lebih tinggi daripada sekedar mahabbah ataupun uh, mahabbah ataupun uh, apa namanya wud ya mawaddah, lebih tinggi daripada itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Sebagai khalilnya. Itu lebih dari sekedar mahabbah ataupun mawaddah. Jadi bukan kemudian hadis ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat anarkis, berbuat eh, kasar, berbuat yang tidak baik kepada orang-orang yang agamanya kurang baik ataupun akhlaknya kurang baik ataupun bahkan mereka adalah orang kafir. Ya. Yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah adalah ketika kita hendak mencari khullah ya, mencari orang yang sangat kita jadikan sebagai eh, apa namanya? kita jadikan sebagai teman dekat kita, sahabat kita. Yang biasanya sahabat adalah tempat kita untuk curhat. Sahabat adalah tempat kita untuk berbagi, baik kebahagiaan ataupun kesedihan. Tempat untuk kita minta nasihatnya. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan khullah sahabat yang buruk, maka sangat dikhawatirkan nanti kemudian keburukannya akan menular kepada kita mungkin menular sebagiannya dan bahkan mungkin menular seluruhnya. Ini diantara dampak yang sangat bahaya ketika seseorang menjadikan orang-orang yang agamanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, atau bahkan dia adalah orang kafir sebagai teman dekatnya, sebagai sahabatnya. Kita melihat banyak kaum muslimin yang kemudian e, menjadi kafir. Kenapa? Gara-gara memiliki teman dekat yang dia adalah orang kafir. Makna daripada Ar-rajulu ala dini khalilih. Ya seseorang itu e, berada pada agama saudaranya, pada agama sahabatnya. Itu kata sebagian ulama yaitu pensarah e, hadis yang diratkan oleh ataupun pensarah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu di Aunul Ma'bud dia mengatakan bahasanya anal insan ala adati sahibihi wa tariqatihi wa siratihi maksud daripada seseorang itu sangat bergantung terpengaruh dengan agama saudaranya agama eh, teman dekatnya sahabatnya adalah biasanya manusia itu akan sangat mudah terpengaruh oleh adat istiadat kebiasaan teman dekatnya apa yang menjadi kebiasaannya maka karena itu senantiasa dilakukan lama-lama semula yang mungkin dalam pandangan dirinya tidak layak untuk dilakukan karena setiap saat dia lihat maka kemudian dia pun ikut melakukannya dan juga e, gaya hidupnya kesehariannya maka akan sangat memungkinkan kemudian seorang itu terpengaruh oleh dirinya Lebih-lebih lagi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah Anda menjadikan seseorang untuk jadi sahabatnya kecuali orang yang beriman. Dan janganlah memakan makanan Anda kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya menegaskan kepada kita eh, hadis yang sebelumnya, yaitu bahasanya seseorang itu sangat terpengaruh dengan agama teman dekatnya, sehingga Rasulullah menjelaskan Konkretnya seperti apa? Janganlah engkau menjadikan seseorang untuk menjadi sahabatmu kecuali dia adalah orang yang beriman. Ini kecuali dia adalah orang yang beriman. Dan e, kata-kata e, imanan ini sudah sebagaimana yang sering kita sampaikan bukan maknanya hanya yang penting percaya bukan. Namun iman di sini memiliki juga makna Islam. Ya, ketika keimanan disebutkan sendirian maka terkandung di dalamnya makna Islam. Artinya orang yang beriman di sini ya orang yang sholat, orang yang akhlaknya baik, orang yang e, menunaikan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah memakan makanan Anda kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagian para ulama menjelaskan hadis ini yaitu maknanya ketika Anda mengundang makan seseorang maka undanglah orang-orang yang bertakwa. Ya undanglah orang-orang yang bertakwa yang mereka lebih layak untuk memakan makanan Anda. Adapun orang-orang yang memang memiliki hak atas kita ya, orang lain memiliki hak atas kita, maka kita berikan haknya kepada mereka. Yaitu merupakan kewajiban kita. Satu contoh tetangga, maka tetangga memiliki hak atas kita. Yang artinya kita memiliki kewajiban terhadap mereka. Maka kita boleh kemudian memberikan <clears throat> makanan kepada mereka. <clears throat> Kenapa? Karena mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Dan hal ini memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat diteladani oleh salah seorang sahabat beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang satu ketika beliau memasak e, memerintahkan kepada pembantunya untuk masak daging. Dan setelah masak matang maka beliau tanya, "Apakah si fulan itu sudah dikasih?" Wahai Ibnu Umar, bukankah dia adalah orang Yahudi? Sudah dikasih belum? Dia itu orang Yahudi, udah dikasih belum? Ya sampai tiga kali. Ya. Maka kemudian dikasih. Kenapa dikasih? Karena mereka memiliki hak atas Ibnu Umar. Maka demikian pula ketika kita bertetangga meskipun dengan orang kafir, maka kita pun tidaklah memberikan apa yang menjadi hak mereka. Di antara apa yang menjadi hak mereka adalah kita memberikan makanan. Lebih-lebih lagi tatkala seandainya eh, pintu rumah mereka paling dekat dengan pintu rumah kita maka mereka adalah orang yang e, berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Dan atau para tahanan. Para tahanan dari kalangan orang-orang kafir yang ditahan oleh kaum muslimin, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan makanan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Insan ayat ke-8 dan mereka memberikan makanannya yang sangat dia cintai kepada orang-orang miskin kepada anak-anak yatim dan kepada asir yaitu orang-orang yang menjadi tahanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir ya baik yang mereka statusnya menjadi budak ataupun yang lainnya maka inilah di antara contoh orang-orang kafir yang mereka memiliki hak atas kita dan kita e, di, tetap diperintahkan untuk memberikan apa yang menjadi hak mereka. Namun maksud dari Rasulullah tadi adalah tatkala kita ingin mengundang-undang ya undang-undang makan-makan ya undanglah ya teman-teman yang e, bertakwa, saudara-saudara kita yang bertakwa. Kenapa? Karena biasanya tabadulut ta'am ya saling ngundang makan ini akan menimbulkan rasa kecintaan. Kali ini si A ngundang si B, C dan seterusnya diundang makan nanti gantian lagi. Ini akan menimbulkan menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, kemudian setelah Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita memilih sahabat yang beriman maka beliau juga memberikan gambaran kepada kita tentang madorotnya eh, sahabat yang buruk. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taalaanhu, beliau mengatakan "An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool: Masalul Jalis salih wasu kahamilil mis wa nafihil kir. Fahamilul mis Ima ayyuhdiyaka wa Ima an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma ay yukhriqa siyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabisatan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad ya dalam uh, kitab sahih beliau. Perumpamaan teman-teman baik dan teman-teman yang buruk. Ya, perumpamaan sahabat ya, sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Sahabat yang baik itu ibarat seorang penjual minyak kesturi. Ya, ibarat seorang penjual minyak kesturi. Dan sahabat yang buruk itu ibarat tukang pandai besi. Adapun ketika seseorang berteman dengan orang yang baik, yaitu orang yang oleh Rasulullah diibaratkan sebagai penjual minyak kesturi, minyak wangi yang sangat wangi. Maka opsi atau kemungkinan yang pertama, ya kemungkinan yang pertama si penjual minyak wangi tadi akan memberi kepada sahabatnya secara cuma-cuma, majanan. Ini akhirnya ada produk baru, silahkan dicoba. Nah mungkin. Yang kedua, kita pun akan sangat mudah untuk membelinya tatkala minyak yang kita miliki kehabisan. Ya, minyak yang kita miliki habis, maka kita pun akan mudah untuk membelinya tanpa harus susah-susah. Ya, cukup kita ngomong langsung kita pun mendapatkan barangnya. Dan kemungkinan yang ketiga, kalau kita diberi juga enggak mau beli lagi bokeh maka kita pun akan senantiasa mendapatkan bau yang wangi. Mendapatkan bau yang wangi. Ini perumpamaan ketika seseorang berteman dengan penjual minyak wangi. Berbeda seseorang yang berteman dengan sahabat yang buruk. Maka kemungkinan pertama yang sahabat buruk tadi diibaratkan sebagai tukang pandai besi ya kalau orang itu dekat-dekat dengan tukang pandai besi dan yang namanya pandai besi itu kan bermain api ya. yang apinya menyembur kemana-mana maka kemungkinan yang pertama bisa terbakarlah baju kita ya baju kita akan mungkin terbakar kena percikan demi percikan maka baju yang semula putih menjadi putih bernoktahkan hitam-hitam Dan minimalnya minimalnya kita akan senantiasa mendapatkan bau yang tidak sedap, bau busuk, yaitu bau besi yang dibakar. Yang dia akan e, menimbulkan bau yang tidak sedap. Di antara bentuk persahabatan eh, yang paling agung adalah persahabatan yang dimotivasi disebabkan karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatannya karena sama-sama eh, Misalnya mencari ilmu Ditambah kecintaannya karena si fulan itu Masya Allah Ya pinter Akhlaknya mulia Tawadu Zuhud dan semacamnya Maka inilah Faktor dari persahabatan yang paling mulia Karena Bahwa faktor persahabatan itu memang banyak Ya memang banyak ada yang karena motif-motif keduniaan Seseorang bersahabat dengan orang lain Karena semata-mata menginginkan manfaat dari orang lain Ada orang kaya dia malas senang sahabat dengan orang miskin Kenapa? Mudah untuk disuruh-suruh Disuruh kemana-mana mau dia Nah yang miskin juga ternyata memiliki maksud Bersahabat dengan orang yang banyak duitnya supaya apa? Ya senantiasa dapat Eh, apa namanya cipratan fulusnya itu Atau ada orang yang persahabatan seperti sahabatnya di kampus gitu ya. Deketnya luar biasa ketika masih kuliah gitu. Kenapa? Sama-sama ingin mendapatkan manfaat. Bahasa dalam satu mata kuliah ini ngebleng. Dalam mata kuliah A ngebleng, satunya lagi dalam mata kuliah B ngebleng. Nah, dia berkolaborasi apa? Untuk saling memberikan manfaat. Ini antara bentuk-bentuk e, faktor motif seseorang bersahabat. Atau bahkan juga mungkin seorang dia dekat-dekat dengan orang yang jabatannya tinggi supaya apa? Ya paling enggak nanti awalnya jadi tukang sapunya enggak apa-apa, lama-lama biar diangkat jadi apa mungkin e, wakilnya atau apalah. Ini harapannya. Dan motif-motif yang selainnya. Namun bahwa motif yang paling utama adalah motif persahabatan karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa saling membangun persahabatan karena Allah dan di jalan Allah, maka nanti di yaumul kiamah dia akan menjadi orang yang sangat terkenal. Ya akan menjadi orang yang sangat terkenal. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabu bi jalali al Yawma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat nanti, manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ditanya, maka mereka orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mereka pun kemudian akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah berjanji, aku akan berikan naungan kepada mereka. Pada hari itu yang tidak ada lagi naungan kecuali naunganku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini satu di antara janji dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga <clears throat> dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim uh, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika beliau bersabda sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah rajul ar-rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah baik bertemu ataupun berpisahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam uh, hadis yang lainnya di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Salasun man fihi wajada khalawatil iman ada tiga perkara yang manakala tiga perkara ini ada pada diri seseorang. Ya, ketika seseorang memiliki tiga perkara ini, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Ia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa saja Allah wa Rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala seseorang mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih tinggi ketimbang kecintaannya kepada keduanya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjadi e, tempat penumpahan cinta yang tertinggi. Yang selainnya semuanya di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini mengandung makna bahwa kita tidaklah terlarang untuk mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sepanjang apa yang kita cintai tidaklah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seperti kita mencintai orang tua itu diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Maka andikan pun kita mencintai kedua orang tua kita e, dengan niatan karena itu adalah perintah Allah dan rasulnya menjadi sesuatu yang sangat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu saat tatkala apa yang menjadi keinginan tuntutan orang tua kita misalnya berbenturan dengan apa yang menjadi keinginan dan tuntutan Allah dan Rasulnya maka pada saat itulah kemudian kita kalahkan apa yang menjadi tuntutan orang tua kita kita utamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa seseorang mencintai orang lain dan tidaklah orang lain eh, itu dia cintai kecuali faktornya karena Allah Subhanahu wa taala maka kita mampu mencintai saudara kita sesama muslim itu akan menumbuhkan memunculkan manisnya iman ya beda dengan ketika kita tidak bisa memberikan kecintaan kita kepada saudara kita sama muslim ketemu dan sana susah kenapa beda halakoh ketemu dan sana susah apa beda partai jadi kita kurang merasakan manisnya iman namun ketika kita mampu memberikan kesintaan kita kepada mereka karena Allah, kita pun jadi enak kemana-mana enak. Ketemu dan ini senyum, ketemu dan itu senyum. Ya. Cuman untuk masalah kedekatan dan seterusnya, sebagaimana kita sampaikan di muka tentulah tidak sama. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis kutsi, qala Allah tabaraka wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbaini fi fiyya wal mutajalisaini fiyya wal mutazawiraini fiyya wal mutabadilaini fiyya Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini sanatnya sahih. Allah tabaraka wa taala berfirman, Aku berkewajiban untuk memberikan cintaku. Ya. Kata Allah, aku berkewajiban untuk memberikan cintaku kepada siapa? Orang yang saling mencintai di dalam jalanku. Ya orang yang saling mencintai di dalam jalanku, dalam agamaku. Dan orang yang saling duduk-duduk juga di dalam agamaku karena agamaku. Dan orang yang saling mengunjungi karena agamaku. Dan orang yang saling memberi juga karena agamaku. Jadi siapapun yang melakukan berbagai macam hal tadi dan diiringi motifnya adalah motif karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasannya jauh lebih tinggi ketimbang kecintaan yang telah mereka lakukan di dunia. Satu hadis lagi, anna rajulan zara'a akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadahu Allahu ala farsadallahu lahu ala matrajatihi malakan falamma ata qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin turabbiha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi ada seorang yang dia mengunjungi, menengok saudaranya di satu kampung yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk mengiring, mengawasi orang tadi ya sepanjang perjalanannya. Maka ketika malaikat ini satu ketika mendekati orang tadi, dia pun tanya, hendak kemana anda? Maka orang tadi mengatakan, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung sana. Maka malaikat pun bertanya lagi, Apakah kamu ingin mendapatkan satu kenikmatan yang e, ingin dia berikan kepada anda? Maka orang tadi mengatakan tidak. Aku tidak ada niatan untuk mendapatkan sesuatu dari dirinya. Dia pun juga tidak memiliki sesuatu yang harus dia berikan kepada diri saya. Tidak ada. Kecuali, ya, kecuali aku mendatangi dirinya. Motifnya adalah semata-mata aku mencintai dirinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya aku cinta kepada dirinya semata-mata karena Allahu Azza wa Jalla. Maka malaikat tadi kemudian ngaku maka sungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, aku adalah utusan Allah yang Allah utus untuk menemui dirimu. Bahasanya Allahu Azza wa Jalla, ya aku diperintahkan untuk menyampaikan bahasanya Allahu Azza wa Jalla sungguh mencintai dirimu sebagaimana kecintaan dirimu kepada saudaramu tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara balasan orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan rela mengunjungi saudaranya yang jauh, mungkin di kota yang jauh. Kenapa? Semata-mata karena Allah tidak ingin uh, mendapatkan sesuatu ker, apa berma, bertemakan keduniaan, entah mungkin harta, entah mungkin apa, enggak. Dan juga tidak ingin memberikan sesuatu yang dianggapnya sangat berharga enggak. Cuman semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya adapun kalau kemudian bawa oleh-oleh itu hanya ekses saja. Yang utama adalah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bacakan mudah-mudahan bermanfaat bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma alim nabi ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.